السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عباد الله معاشر المسلمة أرشدني وإياكن الله Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam kita seluruhnya untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita tentang 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita yang ke-22. Memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa seizin suaminya. Seseorang ini pokoknya sudah ditinggal pesan oleh suami kita Nanti kalau datang adekmu, saya tidak izinkan rumah ini diinjak oleh kaki adekmu," kata suami. Umpamanya dia pernah punya masalah dengan adik kita. Adik kita, Bu ya. Dia punya punya masalah. Sakit hati suami kita dengan adik kita. Suami kita melarang, jangan pernah kaki adekmu menginjak rumah ini. Jika itu engkau lakukan demi Allah aku tidak reda. Jika itu ibu lakukan ibu bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Malah di SMS adiknya, adik abang iparmu lagi nggak di rumah, datanglah. Kalau ibu lakukan itu, maka ibu asiyah indallah, pendosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Ada pertanyaan, Bu? Bagaimana kalau suami berpesan dan pesan itu maksiat umpamanya setelah kita berumah tangga suami kita benci dengan kedua orang ibu bapak kita alasannya nggak begitu jelas lalu dia berkata jangan sampai rumah ini diinjak oleh kedua kaki orang tuamu dan bahkan aku tidak ingin engkau masih bertegur sapa dengan orang tuamu hah jika ini terjadi, haram ibu mematuhi suami dan ibu malah berpahala bila menyelisihi suami. Ya, karena memutuskan tali silaturahim adalah dosa besar di sisi Allah. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk manapun kalau ketaatan pada makhluk itu menyebabkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kalau nggak jelas, bagus kita cari cara untuk mencari jelas. Cari suasana yang nyaman sehingga dia bisa menjelaskan kenapa dia begitu benci dengan adik kandung kita, iparnya sendiri. Kenapa dia begitu benci dengan abang kandung kita, iparnya sendiri. Cari suatu saat momen yang tepat untuk bisa menggali informasi. Kalau alasannya syar'i, maka larangannya dibenarkan. Ya, tapi kalau alasannya tidak syar'i, maka larangannya adalah maksiat bagi kita untuk mematuhinya. Gitu ya, karena tidak boleh kita memutus tali silaturahim. Kalau dibilangnya misalnya Ustaz, eh, haram eh, kalau haram kalau datang orang Jadi bukan putus semua, Nah, ya. putus tidak. Hanya kalau kita patuhi kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Ah, tapi kalau begini gimana? umpamanya suami suami begini ya selama saya pergi nanti tidak boleh seorang tamu pun yang masuk ke dalam rumah ini jika engkau ingin menerima tamu silahkan hanya sebatas balkon dia tidak boleh masuk pintu rumah siapapun ini pesan suami kemudian datanglah mak kita datanglah adik kita datanglah keluarga kita suami nggak bisa dihubungi bagaimana menurut ibu-ibu hmm? Sama mengatakan boleh. <laughs> Hah? Ibu-ibu yang kami muliakan, selama suami kita tidak memberikan pengkhususan dalam pesannya, maka pesan umum itu berlaku untuk umum. Berlaku untuk semuanya. Kita kasih tahu alasan pada emak kita, sama bapak kita, Ayah anda, bunda yang tercinta, suamiku berpesan seperti ini dan dia tidak tahu kalau sekarang ada jadwal kedatangan ayah bunda ya kalau ibu masukkan orang tua kita saat itu sesungguhnya kita sudah bermaksiat kepada lebih baik ibu telepon suaminya kalau memungkinkan SMS kalau tidak ada izin jangan izin ke orang tua kita masuk iya ibu atau orang tua wa ambo contoh ke ibu Ibu pernah nggak dengar kisah yang soheh di zaman Nabi seorang ibu masuk surga gara-gara anak gadisnya tidak pernah mau datang memenuhi panggilan sang ibu sampai meninggal. Lalu ibu hati orang ini, sakampua mengecekan anak gadis cilaku anak gadis durako sampai mililia yimato anak gadis ko. Eh? Dek kanunyu ingin pulang. Suaminya papasan selama saya belum pulang kamu tidak boleh pergi jauh-jauh kemana-mana. Kan begitu? Meninggal maknya. Sampailah berita ke telinga Rasulullah, ya Rasulullah itu anak anak gadis cilaku, Amaknya ah, sampai mati nak nyonya cali aduh dari mulai sakit dapat datang berita kayaknya. Maka kata Rasulullah, dapat kabar saya dari malaikat Jibril, mak itu gara-gara punya anak soleha yang patuh pada suaminya. Sekarang dia ada di taman surga, bersenang-senang gara-gara punya anak macam ini. Ha? Ibu hati orang gaya, ibu hati ini masalah doh. Karena kita mematuhi perintah suami tapi kalau seandainya kita bu dapat pesan yang umum begitu, ada baiknya kalau ibu minta pengkhususan pada suami kita, ya kan? Kalau nanti bu ama bah ada. Kalau nanti bu apa bah kira atau keluarga daki awak anak ada bu kecil lagi awak kan? Kan jelas. Jadi ibu jangan pula lugu amat pula. Ya, kalau udah ditinggalkan pesan umum, ibu minta pengkhususan. Selama saya pergi kamu jangan kemana-mana ya. Kalau ke pengajian mbak ada, umpamanya begitu. Minta pengkhususan. Mudah-mudahan suami kita bijak, bijaksana maksudnya ya. Kalau suami kita mengizinkan, alhamdulillah. Pokoknya karisan nak kuliah, kayasan nak kuliah. Pokoknya pakai ke pasar nak kuliah, pakai kanu sama <laughs> aja nak kuliah. Tapi ke pengajian kuliah. Itu kata suami kita. Ya sudah, berarti kita hanya pergi sebatas ke ke pengajian. Itu. Ustaz, ada arisan yang ada pengajian, bakal. Iya, ada arisan, kan tidak boleh untuk arisan tidak boleh, karena suami kita tahu arisan itu banyak yang mengguncingkan orang, banyak yang melakukan hal yang tidak diinginkan dalam Islam, ya. Tapi ternyata arisan kita ini spesial, arisan yang ada pengajiannya, ya. Sementara suami kita mengatakan pengajian boleh, maka boleh kita pergi. Ya, tidak <laughs> boleh. Titip saja sama orang yang mau ke pasar. <laughs> saya pernah dapat pasien pasien pasien pula apa eh, jamaah-jamaah wanita muslimah di eh, kita nih pesan suaminya ke mahkamah pun kau mengaji silahkan jan kau Ustaz Zul mengaji ya. kenapa si istri di rumah kece Ustaz Zul kece Ustaz Zul tabakalah cemburu apa kau adalah salahnya di induk awak kau eh. di rumah tu Ustaz Zul cerita laki lakinya tu cemburunya lah eh. Akhirnya kamu Masih kau mengaji silakan, tapi tidak mulia kalau kita pengajian Ustaz Zul loh. Ah. <laughs> Ambo dapat pengaduan beberapa dari muslimah kita yang memang dilarang habis oleh suaminya. Di tak salah pengajian Ustaz Zul? Pokoknya nak mulia. <laughs> Ternyata ketahuan belakang hari istrinya terlalu sering menceritakan Ustaz Zul pada suaminya. Maju lujuh tidak dak jantungan <laughs> lagi bulog itu kan. Ah, laki orang acok cerita niknya. Baik, selesai sampai di sini <laughs> pengajian kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita ibu-ibu. Semoga apa yang kita pelajari tadi adalah hal yang tidak akan kita buat ya. Uh, mohon maaf. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana. La haula wa la quwata illa billah. Besok kita ngaji insyaAllah ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. syahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu-ibu yang kami muliakan, Habib Rizik sekarang resmi sebagai tersangka. Hanya dengan persangkaan dari kelompok yang mengadukan beliau bahwa Habib Rizik dianggap menghina Pancasila, ditangkap, ditahan, dituduh sebagai tersangka. Artinya ketika ini saya sampaikan, maka apa yang dulu saya sebutkan 2017 kita akan lihat ulama-ulama kita akan difitnah. Ulama-ulama kita akan dituduh, ulama-ulama kita akan ditangkap, ulama-ulama kita akan dijauhkan dari umat. Sehingga umat ini tidak mempunyai pemandu lagi, tidak mempunyai pemimpin lagi, tidak mempunyai pemersatu lagi, tidak mempunyai penggerak lagi. Memang itu ditarget. Dan target berikutnya oleh komunis, umat ini anarkis, marah. Memang itu yang diinginkan mereka. Mereka sudah siap dengan segala kekuatan militer mereka, segala kekuatan yang mereka punyai untuk menghabisi umat Islam. Saya berharap umat Islam jangan sampai terpancing. Jangan sampai bertindak anar anarkis. Bahwa kita membela para ulama kita itu adalah hak kita semua. Itu adalah kewajiban kita semua. Tetapi jangan sampai terpancing. Ya. Semoga saja ibu-ibu mendoakan para alim ulama kita. Ibu-ibu mendoakan mereka, Bu. Ibu-ibu mendoakan para alim ulama kita satu persatu alim ulama kita sekarang ini sedang dibidik sedang di sedang dibidik satu persatu sedang berupaya ya untuk dicari kelemahannya dan dijebloskan ke penjara pada saatnya nanti alim ulama kita ini akan diculik akan dibunuh dan yang melakukan itu adalah PKI yang terkenal memang sejarahnya menghabisi para ulama, para dai. <clears throat> Bahkan petinggi-petinggi TNI saja dalam sejarah mereka culik mereka bunuh apalagi orang-orang yang tidak punya backingan seperti para alim ulama para dai backingan kita adalah Allah Subhanahu wa taala doakan ya Bu ya doakan ya Bu ya siapa alim ulama kita tokoh-tokoh kita dan dai kita Ibu doakan semoga Allah lindungi mereka semoga Allah lumpuhkan makar-makar musuh-musuh Allah ini Amin ya rabbal alamin. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana la haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.